بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan Rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita satu nikmat yang sangat besar Yaitu nikmat majlis ilmu Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk masuk ke surga. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka kita berharap kepada Allah semoga ketika Allah memberikan kita anugerah untuk dapat bermajelis ilmu itu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk masuk surga dan akan mempermudah kita jalan menuju kepada surganya. Oleh karena itu Rasulullah s.a.w. juga bersabda, Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Artinya, seseorang itu semakin memahami agama, berarti semakin banyak kebaikan dalam dirinya. Demikian pula sebaliknya, semakin dia jauh dari pemahaman agama yang benar, berarti semakin sedikit kebaikan dalam dirinya. Jadi, menuntut ilmu agama dan memahaminya dengan baik adalah kunci untuk meraih segala kebaikan. Kunci untuk meraih segala kebaikan yang telah Allah tetapkan di muka bumi ini, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Dan pemahaman agama ini tidak mungkin datang kecuali dengan menuntut ilmu. Tidak mungkin seseorang memahami agama tanpa usaha untuk belajar, tanpa usaha untuk menuntut ilmu agama. Baik. Maka insya Allah Ta'ala kita akan mempelajari salah satu permasalahan penting. Salah satu... Salah, Salah satu permasalahan penting di dalam agama kita yaitu mengenal siapa saja mahram kita. Siapa saja mahram kita. Dan ilmu ini sangat penting sekali dikarenakan apabila kita sudah mengenal mahram kita ada salam hukum-hukum khusus yang terkait dengan mahram maupun hukum-hukum yang terkait dengan non mahram. Silakan, Pak. Hari ah. Di mana banyak orang kemudian tidak melaksanakan hukum-hukum ini dengan baik dikarenakan tidak mengenal siapa saja mahramnya. Jadi ketidaktahuan terhadap ilmu ini dapat menjerumuskan kepada perbuatan-perbuatan yang salah yang lainnya. Sama dengan orang yang tidak mengenal syirik. Maka tidak sedikit orang-orang yang terjerumus dalam perbuatan dosa terbesar tersebut yaitu syirik karena dia tidak mengenal kesyirikan. Jadi penting sekali mengetahui siapa saja mahram kita karena di belakang hal tersebut ada konsekuensi berupa hukum-hukum yang harus kita pahami. Baik. Uh, tentang mahram ini di dalam Al-Qur'an ada dua ayat yang paling lengkap yang menjelaskan tentang permasalahan mahram. Yang pertama surat An-Nisa ayat ke-23. Surat An-Nisa ayat ke-23. Yang kedua surat An-Nur ayat ke-30 dan 31. Surat An-Nur ayat 30 dan 31. Insyaallah taala uh, kita fokuskan pembahasan terhadap dua ayat ini. Ini dua ayat yang paling lengkap menjelaskan tentang mahram. Baik. Dalam surat An-Nur atau dalam surat An-Nisa sebelumnya ayat ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Insyaallah nanti di bagian akhir baru akan kita jelaskan ada setidaknya lima konsekuensi hukum syariat terkait dengan mahram. Iya. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu siapa saja mahram kita. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum." Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian. Maksudnya untuk mengawini ibu-ibu kalian. Wa banatukum dan putri-putri kalian. Wa akhawatukum dan saudara perempuan kalian wa ammatukum dan bibi kalian yaitu bibi dari pihak bapak wa khalatukum dan bibi kalian dari pihak ibu wa banatul akh dan anak-anak saudara kalian yaitu ponakan wa banatul ukhti dan anak saudara perempuan kalian ponakan dari saudara perempuan wa ummahatukum allati arda'nakum dan ibu-ibu yang menyusui kalian ibu susu wa akhawatukum minar radha'ah dan saudara-saudara perempuan kalian sepersusuan wa ummahatun nisaikum dan ibu istri-istri kalian yaitu ibu mertua wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna dan anak istri-istri kalian yang berada di dalam uh, apa namanya yang berada dalam tanggungan kalian dari wanita-wanita atau istri-istri kalian yang telah kalian gauli. Maksudnya anak tiri. Fa illam takunu dakhaltum bihinna apabila kalian belum menggauli uh, istri-istri uh, kalian tersebut, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa kalian untuk uh, menceraikannya dan menikahi anaknya. Wahala ilu abnaikum alladhi min min Demikian pula diharamkan atasmu istri-istri anak kandungmu sendiri yaitu menantu wa antajma'u bainal ukhtain dan diharamkan bagimu mengumpulkan antara dua orang saudara dua orang wanita bersaudara tidak boleh dinikahi secara bersama-sama illa ma qad salaf kecuali apa yang telah berlalu innallaha kana ghafurur rahima sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang baik insyaallah akan kita jelaskan uh, Ah, mana saja yang termasuk mahram yang terkandung di dalam ayat ini. Surat An-Nisa ayat ke-23. Ulama menjelaskan sebelumnya apa arti marah mahram? Mahram itu artinya seseorang yang haram kita nikahi. Yang haram kita nikahi. Itu artinya mahram. Baik. Jadi benar-benar ini harus dikenali, jangan-jangan mahram kemudian terjadi pernikahan, maka pernikahannya tidak sah apabila ada hubungan mahram. Ya, makanya sebelum nikah harus dipastikan uh, orang yang akan dinikahi tersebut apakah memiliki hubungan mahram atau tidak. Jadi harus dikenal siapa kedua orang tuanya dan seterusnya. Iya. Kemudian ulama menjelaskan mahram itu ada tiga sebab. Yang pertama karena nasab, yang kedua karena persusuan, yang ketiga karena pernikahan. Ini kandungan hubungan mahram yang terdapat dalam ayat ini. Jadi ada tiga sebab. Yang pertama karena nasab, yang kedua persusuan, yang ketiga pernikahan. Baik. Yang pertama karena nasab itu ada tujuh. Karena nasab itu ada tujuh. Iya. Jazakallah yang pertama, ibu. Ya, sebagaimana dalam ayat tadi kita bacakan, hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian. Ibu kandung. Maksud ayat ini dijelaskan para ulama itu sudah mencakup ibu dan seterusnya ke atas. Nenek, neneknya lagi, ibunya lagi, neneknya lagi terus seterusnya ke atas. Itu sudah mencakup. Iya. Jadi sudah mencakup seterusnya ke atas, baik dari pihak bapak maupun pihak ibu, sama saja. Ya. Ibu kita, kemudian nenek kita, baik nenek dari bapak maupun nenek dari ibu, itu adalah mahram. Ini yang pertama. Yang kedua, anak perempuan. Anak perempuan, wa banatukum. Kata Allah dan diharamkan atas kalian menikahi anak-anak perempuan kalian itu juga sudah mencakup cucu dan seterusnya ke bawah. Jadi kalau anak kita punya anak, kemudian punya anak lagi seterusnya ke bawah. Baik cucu kita dari anak laki-laki maupun anak perempuan itu semuanya mahram. Ya, ditulis lebih bagus ya. <laughs> Biar lebih jelas. Saya juga sebetulnya punya artikel ini. Insya Allah nanti saya bagikan. Hmm. Jadi anak perempuan mencakup cucu dan seterusnya ke bawah. Baik cucu dari anak laki-laki maupun cucu dari anak perempuan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara perempuan. Apakah itu kakak atau adik? Saudara perempuan yang dimaksudkan di sini adalah kakak atau adik. Dan itu sudah mencakup saudara perempuan sebapak dan seibu atau sebapak saja atau seibu saja. Semuanya. Itu adalah mahram sebapak maupun seibu atau sebapak saja atau seibu saja maka itu adalah mahram baik tetapi kalau saudara tiri saudara tiri dalam artian misalkan janda dan duda menikah masing-masing bawa anak makasih Pak masing-masing bawa anak dari pernikahan sebelumnya nah itu bukan mahram ya jadi janda punya anak duda punya anak kemudian menikah. Maka anak-anak mereka ini bukan mahram. Bukan mahram. Ya. Kecuali anak dari hubungan mereka, dari pernikahan mereka, maka menjadi mahram untuk kedua-duanya. Ya. Jadi ini mencakup saudara perempuan sebapak maupun seibu. Sebapak saja atau seibu saja. Baik. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, bibi dari pihak bapak. Itu arti wa amma tukum Itu bibi dari pihak bapak. Maksudnya bapak punya kakak atau adik perempuan, maka itu adalah saudara kita. Ya, ah, afwan itu adalah mahram kita. Itu berlaku sebaliknya juga. Uh, paman yakni bapak kita punya saudara laki-laki berarti kalau kitanya perempuan, berarti dia adalah mahram kita. Jadi ini berlaku kebalikannya juga. Baik. Sama saja. Itu bibi, bibi dari saudara bapak yang sebapak dan seibu, sebapak saja, seibu saja, semuanya termasuk kategori mahram. Baik. Kemudian bibi dari pihak ibu. Bibi dari pihak ibu. Wa khalatukum dan bibi-bibi kalian, yakni uh, ibu kita punya saudara perempuan, saudara perempuan, baik kakaknya atau adiknya, sama saja saudara sebapak atau seibu, sebapak saja maupun seibu saja itu adalah mahram. Baik. Kemudian yang keenam keponakan. Sebelumnya, sebelum kita lanjutkan, kalau kita punya paman, kemudian paman punya istri, maka istrinya itu bukan mahram. Ya, jadi beda dengan bibi yang merupakan saudara bibi saudara e, bapak. Beda dengan ipar bapak. Ya. Ipar bapak bukan mahram. Jadi misalkan anak laki-laki dia punya e, eh, bibi perempuan dan bibi itu adalah saudara perempuan bapak. Maka itu adalah mahram. Tapi kalau anak laki-laki ini punya paman, yang merupakan saudara bapak, saudara kandung bapak atau saudara kandung ibu, kemudian dia punya istri, maka istrinya itu bukan mahram. Baik, istrinya itu bukan mahram. Demikian pula sepupu, sepupu bukan mahram. Anak dari paman, pamannya mahram, tapi anaknya sepupu, maka itu bukan mahram. Baik. Kemudian yang keenam, keponakan. Nanti mungkin saya berikan rincian sendiri yang seringkali dikira mahram padahal bukan. Nanti kita sebutkan insyaallah taala. Ya. Yang keenam adalah keponakan. Keponakan yang dimaksudkan di sini anak perempuannya saudara laki-laki. Ya. Misalkan seorang laki-laki dia punya saudara perempuan ya. Dia punya saudara perempuan atau sebelumnya saudara laki-laki memiliki anak perempuan, maka ponakannya itu adalah mahram. Ya. Sama saja apakah anak perempuannya itu dari saudara laki-laki sebapak maupun seibu, saudara sebapak saja maupun seibu saja. Kemudian yang ketujuh, keponakan juga wabanatul ukhti yang sebelumnya wabanatul akh yang ke, yang berikutnya wabanatul ukhti. Keponakan anak perempuannya saudara perempuan. Jadi saya misalkan seorang laki-laki punya saudara perempuan, dia punya anak, maka anaknya itu adalah mahramnya sebagaimana ibunya. Iya. Itu sama saja apakah saudara perempuan kita itu sebapak maupun seibu, sebapak saja ataupun seibu saja. Baik. Inilah tujuh, inilah tujuh uh, mahram dari segi nasab. Dari segi nasab. Dari segi nasab itu maksudnya punya satu ikatan keluarga. Baik. Artinya selain tujuh ini, itu sudah bukan lagi mahram. Seperti yang kita contohkan tadi, istri paman atau sepupu itu bukan mahram. Baik. Sekarang kita masuk kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua mahram karena apa tadi? Keturunan itu tadi yang pertama. Yang kedua mahram karena persusuan. Ya. Karena persusuan. Sebagaimana firman Allah, wa ummahatukum allati ardhanakum wa akhawatukum minar radha'ah dan diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibu susu kalian dan saudari-saudari sepersusuan kalian. Baik. Jadi sekarang kita masih berbicara mahram seorang laki-laki. Insya Allah nanti akan kita sebutkan juga mahram seorang wanita. Tapi sebetulnya sudah bisa dipahami. Karena kebalikannya berarti mahram bagi seorang wanita. Ya kan? Hmm. Kelompok yang kedua adalah mahram dari sisi persusuan. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab." Diharamkan dengan sebab persusuan sebagaimana yang diharamkan dengan sebab nasab. Iya. Jadi Sem, uh, seperti dalam nasab, demikian pula itu juga persusuan seperti itu. Nah, siapa saja mahram kita uh, karena persusuan? Yang pertama ibu susu itu sendiri. Ya, kalau misalkan seorang anak laki-laki pernah disusui oleh wanita lain, bukan ibunya sendiri, maka ibunya itu menjadi mahram. Ibunya itu menjadi mahram. Iya. Ibunya itu menjadi mahram tapi ada syarat. Minimal lima kali persusuan. Dan persusuan itu dilakukan di masa dua tahun. Eh, kalau sudah lewat dua tahun, sudah nggak dianggap lagi. Dan kalau kurang dari lima kali, belum menjadi mahram. Ya. Dan ini termasuk solusi kalau misalkan uh, mau mengangkat anak. Ya. Nah ini juga perlu kita uh, luruskan sebagian orang mengangkat anak, kemudian mereka menganggap anaknya itu seperti mahram, padahal tidak. Tidak ada hubungan mahram sama sekali. Anak itu tetap orang lain. Mereka hanyalah membantu untuk mengurusnya. Dan sama sekali e, penasabannya nggak boleh dirubah. Ya. Misalkan kalau di daerah tertentu punya marga, marganya nggak boleh dirubah sama sekali. Itu termasuk dosa besar menasabkan seseorang kepada selain bapaknya sendiri. Iya. Jadi dari kecil dari uh, sejak awal anak yang diangkat itu dia harus sudah tahu, dia mengerti. Dia ini bukan bukan anak kandung. Kenapa? Karena ada hukum-hukum yang harus dia pahami. Ya, jangan tunggu nanti dia dewasa baru diberitahu. Ya. Jadi selamanya dia bukan mahram dan selamanya tidak boleh dinasabkan kepada bapak angkatnya. Ya, dan tidak boleh dirubah marganya. Kalau biasanya pakai marga, tidak boleh dirubah marganya mengikuti orang tua angkatnya. Iya. Nah, kecuali apabila disusukan. Kalau diangkat anak sebelum 2 tahun, kemudian disusukan oleh uh, istri yang mengangkat anak ini minimal lima kali persusuan. Lima kali persusuan itu pun kata para ulama sampai kenyang, sampai dia puas. Ya, bukan satu, dua, tiga bukan. Ya, sekali menyusu sampai dia puas. Nanti kapan lagi dia pingin menyusu uh, sampai lima kali. Itu minimal. Itu ketentuannya. Baik. Ini yang pertama, ibu susu. Dan seterusnya ke atas. Jadi nenek susu dan seterusnya ke atas. Itu semuanya menjadi mahram. Sama dengan ketik dalam nasab tadi. Yang kedua, ibu susu tiri. Maksudnya apa? E, misalkan ibu susu ini punya suami dan suaminya ini punya istri lain. Istri lainnya itu juga mahram. Iya. Istri lainnya itu juga mahram. Kenapa? Karena pada hakikatnya yang kita minum itu yang diminum oleh si anak ini susu milik bapaknya. Susu milik bapaknya. Iya. Jadi ketika dia punya istri lain itu juga termasuk mahram. Jadi ini harus betul-betul dikenali. Kalau kita, kalau kebetulan seseorang pernah disusui oleh wanita lain selain ibunya, dia harus tahu siapa saja keluarga, siapa saja istri dari bapak susunya tersebut. Baik. Yang berikutnya, yang ketiga, anak perempuan dari ibu susu. Jadi saudara e, ibu susu kita punya anak perempuan, yaitu anak kandungnya, dan seterusnya ke bawah. Ya. Sama saja. Apakah dari satu suami atau misalkan suaminya kemudian meninggal dia menikah lagi dan punya anak lagi sama. Anaknya itu termasuk mahram. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, anak perempuan dari bapak susu dari istrinya yang lain. Nah, jadi ibu susu tiri tadi punya anak, itu juga mahram. Iya, dan seterusnya ke bawah, seluruh keturunannya ke bawah mahram. Ya, nggak boleh dinikahi. Yang keempat, anak perempuan dari bapak susu dari istrinya yang lain. Ya, tadi kan yang nomor dua uh, ibu susu tiri kan. Iya. Nah sekarang anaknya, hmm, anaknya. Kemudian yang kelima, saudara perempuan dari ibu susu ya, ibu susu punya saudara perempuan, maka dia juga mahram. Ya, jadi bibi ya, seperti bibi dia. Yang keenam, saudara perempuan dari bapak susu. Ya. Jadi suami dari ibu susu kita punya saudara perempuan, itu juga mahram. Kemudian yang ketujuh, anak perempuan dari saudara laki-laki sepersusuan. Iya. Maksudnya apa? Misalkan ada dua orang anak dari keluarga yang berbeda. Menyusu ke satu wanita yang sama. Ya. Mungkin kalau di Indonesia adat seperti ini nggak terlalu ya, tapi kalau di Arab banyak. Tapi mungkin saja terjadi dan banyak, cukup banyak terjadi. Ya. Jadi dua orang anak dari keluarga yang berbeda menyusu kepada wanita lain. Bukan wanita itu bukan ibunya. Kalau dua orang anak ini laki-laki dan wanita, mereka menjadi mahram. Mereka menjadi mahram. Kalau mereka berdua laki-laki, kemudian yang satunya punya anak, maka itu juga mahram, punya anak perempuan. Dari keluarga terpisah. Ya. Dari keluarga terpisah. Ya. Misalkan keluarga A dan keluarga B punya anak masing-masing menyusu kepada keluarga C. Kalau mereka ini laki-laki dan perempuan, maka mereka jadi mahram. Mereka jadi mahram. Tapi kalau mereka berdua laki-laki sama, kemudian salah satunya punya anak perempuan, itu mahram bagi saudara sepersusuannya. Dan seterusnya ke bawah. Ya. Baik. Tapi kalau saudara perempuannya bukan mahram, Ya, misalnya dua orang laki-laki ini punya satu punya saudara perempuan, maka dia bukan mahram. Boleh dia nikahi. Iya. Kalau anaknya ke bawah itu mahram. Baik. Demikian pula kalau laki-laki dan perempuan kemudian yang perempuan juga punya anak sama. Itu juga mahram. Kalau dia punya anak perempuan. Iya susuannya itu punya anak perempuan. Iya, kalau dia punya anak perempuan, maka itu mahram. Iya. Sama saja apakah saudara perempuan saudara persusuan ini laki-laki atau perempuan, maka anak perempuannya nanti adalah mahram. Iya. Kemudian termasuk mahram yang berikutnya, yang kesembilan ya. Oh yang ke-8, baik. Bibi dari ibu susu dan bapak susu. Jadi ibu susu kita punya bibi perempuan, bapak susu kita punya bibi perempuan, sama saja dari pihak bapak maupun ibu itu juga mahram. Iya. Itu juga mahram. Baik. Uh, mungkin sampai di sini yang persusuan. insyaallah Allah kita akan lanjutkan pada kelompok yang ketiga mahram karena pernikahan. Mungkin setelah sholat isya Pak. Ya, kita ke masjid dulu sebentar. Nanti kita lanjut lagi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan siapa saja mahram kita. Mungkin saya ringkas kembali. Mahram itu ada tiga sebab. Yang pertama nasab yang terdiri dari tujuh ini mahram bagi laki-laki ya. Nanti akan kita sebutkan juga ringkas mahram bagi perempuan. Mahram karena nasab adalah tujuh orang, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, yaitu kakak atau adik perempuan, kemudian bibik dari pihak bapak, kemudian bibik dari pihak ibu, kemudian keponakan. Keponakan yang merupakan anak saudara laki-laki kita atau yang berikutnya keponakan dari anak saudara perempuan. Itu sebab yang pertama karena keturunan atau nasab ya, satu uh, ikatan keluarga. Yang kedua karena persusuhan. Maka sama dengan karena nasab di atas. Hanya saja tadi kita rinci sampai 8 atau 9 tadi ya. Iya. Jadi intinya sama dengan yang di atas uh, ibu susu, kemudian anak dari ibu susu tersebut, dan seterusnya. Seperti yang di atas, seperti yang tujuh di atas. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yahrumu minar radha'ah, ma yahrumu minan nasab." Diharamkan dengan sebab persusuan, sebagaimana diharamkan dengan sebab keturunan. Baik. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang ketiga yaitu mahram karena pernikahan. Mahram karena pernikahan itu ada empat. Yang pertama ibu mertua. Yang pertama ibu mertua. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ummahatun nisaikum" dan diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibu mertua kalian. Itu sama saja. Uh, masih dalam ikatan pernikahan dengan istri kita atau sudah cerai atau sudah meninggal dunia sama saja tetap menjadi mahram selama-lamanya ya ibu mertua menjadi mahram selama-lamanya ketika kita sudah menikahi anaknya walaupun belum melakukan eh, pergaulan suami istri tapi sudah sah sebagai suami istri dengan akad nikah maka menjadi mahram selama-lamanya iya dan itu juga mencakup uh, ibu dari ibu mertua Maksudnya nenek istri dan seterusnya ke atas. Baik neneknya dari bapaknya maupun nenek dari ibunya. Seterusnya ke atas. Semuanya adalah mahram dengan sebab adanya pernikahan. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, anak istri. Anak istri maksudnya anak tiri yang ibunya telah digauli. Iya. Maka ini juga mahram karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, waraba ibu kumulati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna dan diharamkan atas kalian menikahi anak-anak perempuan dari istri-istri kalian yang telah kalian gauli ibunya yang berada dalam pemeliharaan kalian maksudnya yang berada dalam pemeliharaan kalian ini adalah karena penjelasan karena pada umumnya anak perempuan dari istri kita Ya, maksudnya misal janda yang kita yang dinikahi oleh seorang laki-laki, dia punya anak. Pada umumnya anaknya itu berada dalam pemeliharaan uh, bapak tirinya sebagaimana ibunya. Tapi bukan berarti ketika anaknya tidak berada dalam pemeliharaannya berarti bukan mahram. Tetap saja mahram. Itu pendapat yang benar walaupun di situ ulama ada perbedaan pendapat, tapi pendapat yang benar, pendapat yang kuat adalah uh, tetap saja mahram. Walaupun misalkan setelah nikah anak tirinya misalkan tinggal di rumah nenek, tidak tinggal bersama ibu tiri dan suaminya yang baru. Tetap saja ibunya adalah mahram. Ya, Tapi ada syarat di sini apabila ibunya sudah digauli. Jadi kalau cuma sekedar akad nikah maka belum menjadi mahram. Kalau sudah melakukan hubungan suami istri baru menjadi mahram. Jadi misalkan kalau misalkan terjadi setelah akad nikah kemudian cerai tidak sempat berhubungan suami istri maka uh, boleh menikahi anak dari mantan istri tersebut. Ya, sebagaimana dalam lanjutan ayat, fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Kalau kamu belum menggauli uh, istri kalian maka tidak mengapa untuk menikahi anaknya. Baik. Beda dengan mertua tadi. Ibu mertua sekedar akad nikah itu sudah jadi mahram. Ya, jadi itu perbedaannya. Kalau anak tiri jadi mahram ketika ibunya sudah digauli. Kalau sekedar akad nikah belum menjadi mahram. Beda dengan ibu mertua, ibu mertua baru sekedar akad nikah sudah menjadi mahram. Baik. Kemudian anak tiri ini juga mahram selama-lamanya. Artinya walaupun ibunya sudah diceraikan, tetap saja dia mahram. Tetap saja iya, anaknya tetap jadi mahram. Walaupun nanti kemudian ibunya dicerahkan atau ibunya meninggal dunia, anak itu selamanya tetap mahram. Iya, kalau ibunya sudah pernah digauli. Beda dengan ibunya. Ibunya kalau misalkan diceraikan, kemudian berakhir masa iddah, masih bisa dinikahi lagi. Ya, kalau belum sampai perceraian yang ketiga. Kalau sudah cerai tiga kali, maka berarti dia uh, dipersyaratkan harus menikah dulu dengan laki-laki lain kalau sudah diceraikan oleh laki-laki tersebut, baru bisa balik lagi ke laki-laki yang ke suami yang sebelumnya. Namun itu tidak boleh direkayasa. Iya. Baik. Kemudian ini juga mencakup cucu istri dan seterusnya ke bawah. Iya, dan seterusnya ke bawah. Jadi mencakup seluruh keturunannya. Mencakup seluruh keturunannya. Baik. Ini yang kedua, mahram karena pernikahan dengan sebab adanya pernikahan. Kemudian yang ketiga, menantu. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa halailu abnaikum alladziina min aslabikum" dan diharamkan atas kalian menikahi istri-istri anak kandung kalian atau menantu. Ini juga mencakup istri cucu. Ya, kita sudah punya cucu, dia punya istri, maka istrinya itu juga mahram. Dan anaknya cucu seterusnya ke bawah. Ya, seterusnya ke bawah. Iya. Ini pun menjadi mahram hanya dengan sebab pernikahan. Ya, walaupun belum berhubungan suami istri, sudah menikah maka menantu menjadi mahram selama-lamanya. Mahram selama-lamanya. Walaupun mereka bercerai atau salah satu meninggal dunia, selama-lamanya tetap mahram. Baik, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, istri bapak. Atau dengan kata lain ibu tiri. Sebagaimana firman Allah, "Wala tankihu ma aba'ukum minan nisa." Dan janganlah kamu nikahi yang telah pernah dinikahi oleh ayah-ayah kalian dari kalangan wanita. Ini pada ayat sebelumnya. Tadi kita bahas An-Nisa 23, namun tentang mahram yang keempat ini pada ayat sebelumnya, An-Nisa ayat ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Diharamkan bagi kalian menikahi wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh bapak kalian." Itu juga mencakup istri kakek dan seterusnya ke atas. Kakek punya istri, maka istri kakek itu menjadi mahram. Walaupun bukan ibu kita. Ya, sudah pernah dinikahi oleh bapak kita, maka menjadi mahram. Dengan sebab adanya pernikahan saja, walaupun belum berhubungan suami istri. Baik. Jadi dari tiga, empat apa namanya uh, mahram karena sebab pernikahan, yang tiganya itu karena sebab pernikahan saja. Adapun yang satunya ada dua yaitu pernikahan dan berhubungan suami istri baru menjadi mahram. Baik. Alhamdulillah sudah selesai mahram bagi laki-laki dan itu disebut mahram muabbad mahram selama-lamanya. Mahram selama-lamanya. Jadi selamanya nggak akan pernah boleh untuk dinikahi. Nah, ada pula yang perlu dipahami, mahram sementara. Mahram sementara ini hanya berlaku satu hukum, tidak boleh dinikahi. Adapun hukum-hukum yang lain, sebagaimana akan kita jelaskan insya Allah taala, yaitu ada lima hukum yang terkait itu tidak termasuk jadi dari lima hukum yang terkait nanti akan kita jelaskan di akhir pembahasan lima hukum yang terkait hanya satu yang tidak boleh dia lakukan yaitu uh, apa namanya menikah itu pun hanya sementara siapa itu yang pertama saudara ipar saudara ipar iya ya, seorang laki-laki menikahi seorang wanita, maka saudara perempuan dari istrinya atau iparnya adalah mahramnya. Tetapi mahram di sini maksudnya sekedar haram dinikahi. Sekedar haram dinikahi untuk sementara. Tidak boleh. Makanya tadi saya bilang ada lima hukum, hanya satu ini yang berlaku. Tidak boleh dinikahi. Tidak boleh. Iya. Tidak bersalaman. Bersalaman tidak boleh. Ya, nanti insya Allah kita jelaskan di akhir pembahasan. Atau kita jelaskan sekarang aja supaya tidak bingung ya, supaya tidak bingung. Ada lima hukum terkait dengan mahram. Yang pertama, tidak boleh saling menikah selama-lamanya. Tidak boleh saling menikah. Uh, afwan, ada yang selama-lamanya, ada yang sementara. Ya. Kemudian yang kedua, mahram itu boleh menemani safar boleh menemani dalam perjalanan panjang. Perjalanan panjang itu adalah perjalanan yang menempuh jarak safar yang membolehkan seseorang membatalkan puasa atau mengkasar sholat. Itu ada perbedaan pendapat ulama. Uh, pendapat yang paling benar insya Allah adalah sesuai dengan adat kebiasaan kita. Misalkan kita dari Depok sini, ini Depok ya, apa Jakarta ini Pak? Depok ya. Misalkan ke Depok ke Jakarta itu mah perjalanan biasa, bukan perjalanan jauh. Beda misalkan kalau kita ke Bandung. Ya, persiapan harus lebih. Nah, itu harus dipersyaratkan harus ditemani mahram. Atau kalau tidak tahu ini jarak safar atau tidak, maka lihat dari ukurannya yaitu minimal 85 km. 85 km. Maka wanita apabila melakukan perjalanan safar atau minimal 85 km wajib ditemani oleh mahram. Walaupun untuk beribadah seperti untuk haji dan umrah sebagaimana dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tufa, la tusafirul mar'ah illa la tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahramin." Tidak boleh seorang wanita melakukan safar kecuali bersama mahram. Wala yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'aha mahramun. Nah, ini juga hukum yang terkait dengan keberadaan mahram. Tidak boleh seseorang laki-laki menemui seorang wanita kecuali wanita itu ditemani mahram. Jadi nggak boleh dia berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Harus ditemani mahramnya. Fakallah rajulun maka ketika itu seseorang berkata, "Ya Rasulullah, ini uridu an akhruja fi jeshi kada wa kada." Saya pingin keluar mengikuti jihad bersama pasukan ini dan itu. Maksudnya beliau sudah mendaftar untuk ikut berjihad. Tetapi kata beliau, "Wa mraati turidul hajj." Istriku pingin melakukan haji. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ukhruji ma'aha." Keluarlah untuk menemani istrimu. Jadi subhanallah, untuk pergi safar berhaji saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uh, membolehkan seorang sahabat yang sudah terdaftar untuk berjihad untuk membatalkan apa namanya rencananya berjihad demi menemani istrinya. Ini menunjukkan wajib bagi seorang wanita untuk melakukan safar bersama dengan mahram. Tidak boleh pergi tanpa mahram. Iya. Tidak boleh pergi tanpa mahram. Baik. Kemudian yang ketiga, tidak boleh berdua-duaan antara laki-laki dan wanita kecuali bersama mahram. Ini hukum yang terkait. Yang keempat, tidak boleh seorang wanita menampakkan perhiasan dan anggota tubuh tempat perhiasan tersebut kecuali kepada mahramnya dan sesama wanita. Sebagaimana insya Allah nanti akan kita bacakan ayatnya yaitu surat An-Nur ayat ke-31 larangan bagi wanita. Ayatnya cukup panjang, insya Allah kita bahas nanti. Ini hukum yang keempat, tidak boleh seorang wanita menampakkan perhiasannya dan anggota tubuh tempat perhiasan tersebut kecuali kepada mahramnya atau kepada sesama wanita. Baik. Kemudian yang kelima, tidak boleh berjabat tangan atau bersentuhan yang bukan mahram dengan lawan jenis yang bukan mahram karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda layut ana ahadukum layut ana fi ra'si ahadukum bimikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa ra'atan la tahilullah sungguh kata beliau ditusuknya kepala seorang dari kalian dengan jarum besi itu lebih baik itu lebih bagus daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya baik Inilah lima hukum yang terkait dengan hubungan mahram. Nah, dari lima hukum ini, mahram sementara hanya berlaku padanya uh, hukum yang pertama, yaitu tidak boleh saling menikah, namun hanya sementara waktu. Nah, siapa saja mahram yang sementara waktu ini? Yang pertama adalah saudara ipar, saudara ipar. Ya, jadi seorang suami istrinya punya saudara perempuan, maka itu adalah mahram sementara. Dalam artian dia tidak boleh menikahinya kecuali istrinya meninggal dunia atau istrinya sudah diceraikan dan sudah selesai masa iddahnya. Kalau masih dalam masa iddahnya tidak boleh. Iya. Sebagaimana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf." Tidak boleh kamu mengumpulkan antara dua wanita bersaudara kecuali yang sudah berlalu di masa lampau maka itu cukup dengan taubat dan diputuskan salah satunya jadi kalau ada yang belum tahu hukumnya kemudian dia dia nikahi dua orang wanita bersaudara maka setelah dia tahu salah satu harus diceraikan salah satunya harus diceraikan baik ini yang pertama mahram sementara ya sekali lagi ini hanya berlaku hukum tidak boleh menikah sementara waktu namun untuk berdua-duaan atau menemani safar atau bersalaman itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Baik. Kemudian yang kedua, bibi istri. Bibi istri. Baik bibinya dari saudara bapak istri atau saudara ibu istri. Itu juga mahram sementara. Selama dia masih menikahi istrinya, tidak boleh dia menikahi bibinya kecuali istrinya sudah meninggal dunia atau sudah diceraikan dan selesai selesai masa iddahnya baru bibiknya boleh dinikahi sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yujma'u bainal mar'ah wa ammatiha wala bay, wala bainal mar'ah wa khalatiha tidak boleh disatukan dalam satu ikatan pernikahan antara seorang wanita dan bibiknya dari saudara perempuan ayahnya maupun seorang wanita dengan bibitnya dari saudara perempuan ibunya. Iya. Baik. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya yang ketiga yang mahram sementara adalah wanita yang sudah ditalak tiga kali. Maka suaminya ini tidak boleh menikahi lagi, tapi sementara waktu. Sampai kapan? Sampai wanita ini sudah pernah menikah lagi dengan laki-laki lain. Kemudian laki-laki lain tersebut sudah menceraikannya, sudah menceraikannya, dan selesai masa iddahnya, baru dia boleh nikah lagi dengan suami sebelumnya. Iya. Tapi ini nggak boleh direkayasa, ya. Misalnya mantan suaminya mengatakan tolong nikahi istri saya, kemudian ceraikan ya. Ya, itu nggak boleh, tidak sah. Ya, tidak sah itu. Baik. Itu yang keempat. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 230. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah fa in talaqaha fala junaha alaihima ayyataraja'a in dhanna ayyuqima hududallah kata Allah jika kemudian jika si suami mentalaknya yakni sesudah talak yang kedua artinya talak yang ketiga maka perempuan itu tidak halal baginya hingga dia menikahi suami yang lain kemudian jika suami yang lainnya itu telah menceraikannya dan sudah selesai masa iddahnya maka tidak ada dosa bagi keduanya yaitu bekas suaminya untuk menikahinya kembali jika mereka mengira bahwa mereka akan bisa menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang tidak boleh dinikahi wanita musyrikah. Wanita musyrikah sampai dia masuk Islam. Dia adalah mahram, mahram dalam artian haram dinikahi. Haram dinikahi sampai dia masuk Islam. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 221 Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrikah sampai mereka beriman seorang wanita budak yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia sudah menarik hatimu baik hanya saja ada pengecualian wanita ahlul kitab. Wanita ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Itu dibolehkan untuk dinikahi seorang laki-laki muslim tapi dengan syarat. Dengan syarat. Syaratnya adalah dia bukan wanita pezina dan suaminya ini yakin dia memiliki ilmu yang bisa mengajaknya dia untuk masuk Islam. Ya. Dan dia memiliki kekuatan iman dan dia harus menjamin seluruh anak-anaknya muslim, tidak boleh mengikuti agama uh, ibunya yang kafir, yang Yahudi atau Nasrani. Ya, sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Maidah ayat kelima. Ya, tapi itu hanya sekedar penjelasan hukum dibolehkan, bukan anjuran. Bukan sebuah anjuran. Adapun anjuran adalah menikahi orang yang beriman tentunya, wanita yang beriman. Nabi SAW bersabda, "Fal farbidatid din taribat yadak Pilihlah wanita karena agamanya, yakni karena kesolehannya, maka kamu akan beruntung. Baik. Kemudian juga yang haram dinikahi adalah wanita pezina. Wanita pezina sampai dia bertobat dan melakukan istibro. Istibro itu artinya uh, memastikan rahimnya itu kosong, tidak hamil dari hubungan zinanya tersebut. Ini haram dinikahi wanita pezina atau sebaliknya laki-laki pezina sampai dia bertobat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat ketiga. Az-zani la yankihu illa zaniatan au musyrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrikun wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Seorang laki-laki pezina tidaklah mengawini kecuali wanita pezina. Dan uh, kecuali wanita pezina atau wanita musyrikah dan wanita pezina tidaklah dinikahi oleh kecuali laki-laki pezina dan atau laki-laki musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin dan diharamkan para pezina itu untuk kaum mukminin. Baik. Itu pun setelah dia tobat harus dipastikan rahimnya kosong. Bagaimana cara memastikannya? Dia harus haid minimal sekali. Minimal sekali haid sudah dipastikan rahimnya kosong baru boleh dinikahi. Kemudian yang berikutnya, yang haram dinikahi adalah wanita yang sedang melakukan ihram. Apakah ihram haji atau umrah sampai dia tahallul. Baru boleh dinikahi. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yankihul muhrim wa la yunkahu wa la yakhthub." Orang yang sedang berihram tidak boleh menikahkan tidak boleh menikahkan jadi orang tua yang sedang berihram tidak boleh menikahkan anaknya juga tidak boleh dinikahkan yaitu wanita yang sedang berihram tidak boleh dinikahkan dan tidak boleh meminang. Ya, tapi itu kan nggak lama, hanya sebentar saja selama melakukan ibadah haji ataupun umroh Baik. Kemudian yang terakhir, yang haram dinikahi sementara adalah wanita yang masih memiliki uh, suami atau masih dalam masa iddah. Masih dalam masa iddah tidak boleh dinikahi. Iya. Atau juga seorang suami yang sudah punya istri empat. Ya, tidak boleh lagi dia menikah dengan siapapun untuk sementara. Kecuali kalau salah satunya dia sudah ceraikan dan sudah selesai masa iddahnya, baru dia boleh menikahi wanita lain. Baik. Itu tentang mahram sementara. Nah, sekarang kita akan sebutkan tentang yang sering dianggap mahram padahal bukan. Yang sering dianggap mahram padahal bukan. Yang pertama, anak angkat. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Anak angkat. Ya, ini bukan mahram selamanya dan tidak boleh dinasabkan kepada orang tuanya karena ada hadis sahih Rasulullah SAW melarang keras seorang itu dinasabkan kepada selain orang tuanya. Misalnya dikatakan dia Fulan bin Alan. Padahal Alan itu bukan bapaknya. Hanya karena Alan itu bapak angkatnya, sehingga dia dinasabkan kepadanya. Ini dosa besar. Ini tidak boleh. Dan ini nanti berbahaya. Karena apa? Karena nanti bisa jadi dia menikahi mahramnya. Karena dia pikir itu bukan saudaranya. Iya kan? Iya, itu bahayanya di situ. Dan itu termasuk dosa besar. Iya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, orang tua angkat. Ya, kalau kita adalah anak angkat, kita punya orang tua angkat selamanya bukan mahram. Nah, kecuali itu tadi, apa tadi yang memungkinkan dia diapakan supaya jadi mahram? Hah? Dipesusui, ya. Ya, nggak boleh. nggak boleh semuanya, nggak berlaku semuanya. Seluruh yang bukan mahram ya sama saja, nggak ada bedanya. Ya, kecuali kita disusui oleh ibu angkat kita. Itu pun dengan syarat dengan dua syarat disusui lima kali minimal, kemudian disusui di masa sebelum dua tahun. Iya. Kemudian yang ketiga, sepupu. Sepupu. Sepupu bukan mahram. Walaupun sepupu itu bisa menjadi wali pernikahan. Iya. Kita punya sepupu, eh, seorang wanita punya sepupu, sepupunya bukan mahram, bisa menikahi. Tapi kalau wali-walinya yang lain nggak ada, misalkan bapaknya sudah meninggal, kakeknya sudah meninggal, dia nggak punya saudara laki-laki, dia nggak punya paman. Nah, sepupunya bisa menjadi mahram. Iya. Itu yang ketiga, sepupu bukan mahram. Ah, afwan sepupu bisa menjadi wali, bukan mahram. Bisa menjadi wali pernikahan. Baik. Kemudian yang keempat, istri paman. Ya, seorang laki-laki punya paman, pamannya punya istri, maka istrinya itu bukan mahram. Iya. Istri paman. Ya, sebaliknya seorang wanita berarti suami bibi. Iya kan? Seorang wanita punya bibi perempuan. Bibinya punya suami. Maka suaminya bibi itu bukan mahramnya. Baik. Itu yang keempat, yang disangka mahram padahal bukan mahram. Yang kelima, saudara tiri, saudara tiri yang tidak sebapak, tidak pula seibu. Seperti yang kita jelaskan tadi, ada duda dan janda menikah. Masing-masing membawa anak dari pasangan sebelumnya. Maka anak-anak mereka ini bukan mahram. Karena tidak sebapak, tidak pula seibu. Iya. Jadi bisa dinikah, bisa menikah mereka. Orang tuanya menikah, mereka juga bisa menikah kecuali pasangan apa namanya anak yang lahir setelah mereka menikah. Maka menjadi mahram bagi dua pihak tersebut. Baik dari anak bapaknya maupun dari anak ibunya. Iya. Bisa dipahami Bu ya? <laughs> Baik, itu yang kelima. Yang keenam, istri lain dari bapak mertua. Ya. Istri lain dari bapak mertua. Kalau ibu mertua itu kan mahram. Tapi kalau mertua kita punya istri lain, maka itu bukan mahram. Maka itu bukan mahram. Iya. Kemudian yang ketujuh, anak tiri saudara kita. Misalnya seorang laki-laki punya saudara. Kemudian dia menikahi janda. Janda ini punya anak perempuan, maka itu bukan mahram kita. Ya, kalau anak kandungnya mahram. Tapi kalau anak tirinya bukan anaknya sendiri, maka bukan mahram. Ya, karena berasal dari suami yang lain. Baik. Kemudian yang berikutnya anak tiri juga bukan mahram bagi istri yang lain. Misalkan seorang laki-laki punya anak tiri. Yaitu dia menikahi janda. Janda punya anak. Maka apabila dia punya istri yang lain, anak anak tirinya tersebut bukan mahram bagi istrinya yang lain. Beda kalau anak kandungnya. Maka seluruh istrinya adalah mahramnya. Ya. Itu yang kedelapan. Yang kesembilan, Yang kesembilan adalah perbuatan sebagian orang melakukan perjanjian mahram sementara. Ini terjadi pada sebagian orang yang mau melakukan haji dan umrah. Ini tidak benar. Ini adalah dosa dan dusta. Ya. Karena apa? Karena disyaratkan untuk haji dan umrah itu bisa dapat visa harus wanita itu punya mahram. Nah, oleh travel ini diakali. Dibikin surat perjanjian mahram ya sementara. Atau mereka laporkan ke kedutaan Saudi, mereka ini mahram. Padahal bukan mahram. Nanti tiba-tiba orang yang ikut umroh itu tertulis di paspornya membawa mahram seorang wanita, padahal bukan. Nah, mereka berdua ini kemana-mana pergi dan pulangnya harus bersama. Nanti di bandara Eh, akan diperiksa mana mahram kamu. Kalau dia mau pulang sendiri nggak boleh, dia harus bersama wanita tersebut. Iya, itu akal-akalan dari sebagian travel yang tidak bagus. Iya, jadi ini nggak benar. Selamanya tidak ada yang namanya perjanjian mahram. Baik. Jadi itulah beberapa yang dianggap mahram Padahal sebenarnya bukan mahram. Iya. Kemudian, sekarang kita bahas ayat dari surat An-Nur ayat ke-31 yang menjelaskan hukum-hukum mahram. Ya, ini surat yang sangat penting sekali untuk dipahami juga. Insya Allah ini pembahasan kita yang terakhir. Surat An-Nur ayat ke-31. Dan sangat terkait dengan ayat sebelumnya. Kita baca juga ayat sebelumnya. An-Nur ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakan kepada laki-laki yang beriman untuk menjaga pandangan mereka. Maksudnya dia tidak boleh memandang yang bukan mahramnya. Nah, ini yang kita jelaskan tadi. Dari lima hukum itu, dia tidak boleh memandang selain daripada mahramnya. Wa yahfadhu dan hendaklah mereka menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, innallaha khabirum yang demikian itu lebih suci bagi mereka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kemudian ayat yang berikutnya surat An-Nur ayat ke-31. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna dan katakan kepada wanita-wanita beriman hendaklah mereka menahan pandangan mereka. Maksudnya mereka tidak boleh memandang selain daripada mahramnya. Wa yahfadna furujahunna dan hendaklah mereka menjaga kemaluannya. Nah, Kemudian perhatikan ayat yang berikutnya. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak. Yang biasa nampak itu adalah pakaian luarnya. Pakaian luarnya yang tidak mungkin lagi disembunyikan. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Dan hendaklah para wanita beriman tersebut menutupkan kain kerudung mereka sampai ke dada mereka. Yes, ini uh, salah satu pakaian kaum wanita, menutup kerudung sampai ke dada. Wala yubdina zinatahunna. Nah, ini yang penting untuk diperhatikan. Kata Allah, janganlah para wanita beriman tersebut menampakkan perhiasan mereka. Illa kecuali kecuali kepada siapa? Libu'ulatihinna kepada suami-suami mereka dan antara suami istri ini tidak ada batas aurat. Tidak ada batas aurat. Kemudian kata Allah, au abaihinna atau bapak-bapak mereka. Inilah yang boleh melihat perhiasan seorang wanita. Wanita menggunakan perhiasan, misalnya gelang di tangannya atau cincin di tangan di jarinya atau kalung di lehernya atau gelang di kakinya tidak boleh ditampakkan kecuali pertama kepada suami. Yang kedua kepada orang tuanya, bapaknya. Au abai bu'ulatihinna atau kepada bapak suaminya. Maksudnya siapa? Mertua. Ya. Au abnaihinna atau kepada anak-anaknya sendiri, anak laki-lakinya. Au abnai bu'ulatihinna atau anak suami-suami mereka. Ya, maksudnya dari istri lain au ikhwanihinna atau saudara laki-laki mereka au bani ikhwanihinna atau saudara uh, anak dari saudara laki-laki mereka maksudnya siapa ponakan ya kan ponakan dari saudara dari anak dari saudara laki-laki au bani akhawatihinna atau anak saudara perempuan mereka saudara uh, ponakan dari saudara perempuan au nisaihinna atau wanita-wanita mereka. Baik. Uh, ulama berbeda pendapat tentang aurat sesama wanita. Jadi ayat ini menunjukkan aurat sesama wanita sama dengan aurat mahram. Aurat sesama wanita dengan sama dengan aurat mahram. Iya. Jadi yang boleh dilihat wanita lain itu juga boleh dilihat mahram, yaitu apa? Sebatas perhiasan atau tempat perhiasan. Apa tempat perhiasan? Leher. Kemudian seterusnya ke atas ke kepalanya itu yang boleh terlihat oleh mahram. Artinya leher ke bawah itu nggak boleh terlihat walaupun mahram. Iya. Jadi ayat ini menjelaskan batas yang boleh terlihat oleh mahram. Iya. Kemudian tangan. Tempat perhiasan tangan yaitu lengan. Artinya lengan ke atas itu sudah nggak boleh lagi. Demikian pula perhiasan di kaki, di betis ke bawah. Artinya betis ke atas itu tidak boleh terlihat walaupun sesama wanita atau mahram. Dan ulama berbeda pendapat, wanita-wanita mereka yang dimaksudkan di sini apakah sesama wanita muslimah atau juga mencakup wanita kafir. Pendapat yang benar insya Allah taala sama saja, wanita muslimah maupun wanita kafir uh, batasan auratnya sama. Baik. Jadi kesimpulannya apa? Di dalam ayat ini dijelaskan mahram bagi wanita. Mahram bagi wanita yang boleh melihat auratnya. Itu pun ada batas ya. Kecuali suami, nggak ada batas. Ya, batasnya adalah tempat perhiasan. Jadi boleh melihat perhiasannya, sekaligus itu bermakna boleh melihat anggota tubuh tempat perhiasan tersebut. Baik. Siapa saja mereka? Yang pertama bapak dan seterusnya ke atas. Kakek dan seterusnya ke atas. Yang kedua anak. Cucu dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga anak dari suami. Nah, suami punya anak dari istri yang lain, maka itu mahram bagi seorang wanita. Nggak boleh dinikahi selama-lamanya. Mencakup cucu, cucu suaminya dan seterusnya ke bawah. Yang keempat, saudara kampung, saudara saudara kandung. Sama saja saudara kandung sebapak dan seibu, sebapak saja atau seibu saja. Kemudian yang berikutnya keponakan. Ya, apakah dari saudara laki-laki sebapak dan seibu saja? Uh, saudara laki-laki sebapak dan seibu atau sebapak saja dan seibu saja. Kemudian yang berikutnya keponakan dari saudara perempuan. Apakah saudara perempuan sebapak dan seibu, sebapak saja atau seibu saja? Iya. Jadi itulah eh, mahram seorang wanita. Ya, lengkapnya mahram seorang wanita itu kebalikannya dari apa namanya eh, mahram suami tadi. Ya, ada tujuh dari segi apa namanya nasab. Demikian pula tujuh dari segi persusuan dan empat dari segi pernikahan. Ya, baik. Jadi kebalikannya dari uh, mahram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 والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته